Nah, yang niatannya nasihat, yang niatannya untuk nasihat. Satu. Yang pertama eh, jelas sumbernya kalamullah, kalam rasul, kalam ulama. Barakallahu Bisa bahasa umum itu yang paling utama, kalau bahasa khusus perhatikan maslahat dan maslahat. Pertimbangkan situasi yang ada, layak enggak bikin status, pas enggak Kalau nggak pas jangan. Ada e, keadaan tertentu kita harus diam. Ya, jangan bikin status nanti dikira ambigu, jangan bikin status ditafsirkan macam-macam. Sebenarnya guys, kan nggak mesti harus bikin status kan? enggak wajib kan? Nggak sunnah kan? Hah? Kadang boleh, kadang malah jangan. Barakalafikum. Itu kalau babnya nasihat. Akan lebih bagus ketika uh, bukan status di sharing grup atau apa begitu uh, keterangan para ulama ilmiah gitu tentang satu poin pembahasan secara umum. Jangan dikit-dikit status, dikit-dikit dikit status, dikit-dikit status. Diperhatikan manfaat dan kemaslahatannya berkuat. Hmm. Monggo. Se, se, sabar, sabar. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Uh, bagaimana cara menghadapi orang yang terkesan disiram air itu tidak basah, dibakar api tidak nyala. Dalam hati iya. kalau dinasihati juga diam dan tidak membantah, kemudian jika dibiarkan juga tetap biasa-biasa saja. Biasa dalam hal apa? Kebaikan, keburukan? Kebaikan. Istilah itu kebaikan ya, sana ono support, kenapa kudu nasihati barang. Ya kadang namanya manusia kan kita saling menasihati. Intinya itu tadi yang saya katakan di akhir, an-nasiha itu ya ikhwan bukan mengikat. Tugasnya antum hanya menyampaikan nasihat. Dia terima, alhamdulillah. Dan terima, ya sudah, sudah menunaikan kewajiban Anda sebagai seorang muslim. tak nasihat Ustaz. Responnya menentok. Ya, jarno. Jarno naik. Yang penting kan sudah menasihati. Gitu. gak tak nasihati ya, menentok. Ya jarno. Mungkin itu kayak mana, Ben. Nah gitu ya. Yang penting dia kita arahkan berbekal kebaikan. Kadang baik, alhamdulillah support. Kadang tidak baik, perbaiki dengan cara baik-baik. Sudah tak sampaikan menang toh ya, jano naik. Ya. Gimana? Itu kayak dia kayak gitu. Nanti dikatakan tadi tugas kita hanya menyampaikan. Disampaikan, disampaikan dengan baik, terima alhamdulillah, kan terima ya sudah. Itu muring-muring. Aku iki wis ngomong ping pirang menit iki aku. Ha? Antum tak panggil ke sini tak kandani bla bla bla bla gak ngereket baper blas. Antum ngamuk-ngamuk. Loh, jangan ngamuk-ngamuk. Itu bukan mulzimah, gak mengikat. Antum cuma nyampaikan saja. Cuman kamu jadi tahu, oh dia tipikalnya seperti itu. Dia menyesuaikan dengan gayanya orang aja. Mana ya? Disampaikan sebagai sakit hati. Aduh, lorati hati aku. Polorati. ati. Iki lho bulan. Eh tak kandani. Meneng tok ae. Lara ati aku enggak enggak diterima ucapanku iki. Betul lara sing ikhlas. Ya, sing ikhlas. Then hada wa. Oh gak paham. dia maksud iku di di guyang banyu gak teles disiram geni gak kobong itu kalau dibahas lagi nih. Masa ah, ora disiram baju gak terus Ya no nggih payung. <laughs> Tadi di diobong geni gak mempan. Lah iya dia ono apa penghalangnya. <laughs> Haris. Yang lain. Duh, kok nyambung? Si, si, si, si, si. pinter iya, sampai. Masya Allah Mutarik. Ada apa? Orang kapil angin ya. Kayak diopen dengan ini. Kasihkan sana aja. Baik. Apakah ada batasan untuk menasihati? Jawabannya ada. Itu prinsipnya harus sunnah. Antum lihat di bukunya Syekh Abdul Jabir rahimahullah punya tanya jawab yang dibukukan namanya Cina yaitu tamayyu al-manhaj mana Manhaj yang melanggar para salaf. Ditanya masalah ini tentang masalah munasoh Beliau mengatakan al-munasahatu la budda an tantahiya ila syai' Yang namanya menasihati pasti ada finishnya, berhenti pada satu titik. Imal kabul wa imal inat. Mungkin nerima, mungkin ngeyel. Nerima, selesai alhamdulillah. Ngeyel, hatam. Kamu tahu di sana mu'anib. Selesai. Dia nerima, bagus. Dan nerima, berarti ada penyikapan berikutnya. Jangan jelek. Dan itu kata beliau, ya fi majalis. Cukup dalam sekian majlis, Antum datang ke dia, menasihati dia cukup atau kan tahu ini orang makbul orang yang yakbal atau yu'anid nampak di beberapa majelis Zen nerima alhamdulillah dia dia, dia kembali lagi nampak ketok menyiapa menentangnya ngeyelnya ya sudah wassalam Zen ada mokif berikutnya mungkin hajar kamu tinggalkan mungkin tahdir ila ada ketiga kata Syekh ada kalanya orang itu di kepalanya masih banyak ghabas. Masih banyak kabut-kabut subhatnya gitu. Nerima tapi masih ada yang belum tuntas. Sabar. Sabar menasihati dia segala macam sampai betul-betul jelas gamblang, kabutnya hilang, kelihatan. Menerima atau ngeyel. Nerima selesai. Ngeyel wassalam. Ada mokif berikutnya. Tinggalkan dia. Dipahami ya? Hada al-sunnah. Kalau munasaha abadan, selamanya nasihat tambah henti, itu namanya tabayyu. Itu melambaikan prinsip, itu manhajnya para mumayyi'ah sururiyah mumayyi'ah Ini mereka. Yang luar negeri, yang dalam negeri, sama semuanya. Ketika terkait dengan tokoh mereka, dengan orangnya mereka, nasihat, nasihat. Sampai kapan? Nasihat. Sampai kapan? Nasihat. Sampai kapan? Terus nasihat, nasihat, nasihat. Saya kapan? Pokoknya nasihat. Gak pernah berhenti. Kalau dari dari sumber aslinya Ikhwanul Muslimin, pemahami eh, Ikhwanul Muslimin itu ada, ada, ada ungkapan dalam bab ini mereka mengatakan saya ini hanya dai saya bukan qadhi yang memutuskan. Kalimat ini kalimat ikhwaninya ketika diterapkan di bab ini. Kami dai, kami bukan hakim. Artinya Pak, nggak boleh memutuskan, nggak boleh kamu mengatakan menyimpang, sesat, nggak boleh. Itu namanya qadhi, namanya hakim. Saya jadi dai saja. Ini mereka terapkan dalam bab ini dan untuk orang mereka dan tokoh mereka yang menyimpang. Giliran selain mereka habis sikat sama mereka. Tidak ada kata-kata nasihati dulu, nasihati dulu. Sudah lanjutkan lagi, tidak ada langsung. Tasyadid, ekstremis, hulu, kada gitu. <laughs> Mana ya? Ada itu namanya manhaj maslahi. Manhaj sesuai dengan kemaslahatan. Ngerti? Dipahami ya? Sehingga ada batas. Yang selamanya begitu. Kita ada kalanya menasihati saja yang perlu dinasihati. Jadi ringan. Ada kalanya dibenarkan kesalahan dia. Tashih al-khata. Islah al-khata. Ada kalanya kita e, mentahdir dia. Ada kalanya dihadem, dihancurkan dia, dibongkar semua penyimpangan-penyimpangannya. Tergantung kadarnya masing-masing gitu. Ada orang yang punya salah sekali masukan sadar selesai, ya, cukup dengan itu, jangan melebihi Ada orang yang tidak eh, e, tahu salahnya, terangan ini kesalahan dia diperbaiki, tahu selesai, ya, cukup dengan itu. Ada orang yang lebih daripada itu. Ya, maka ada pembahasan tahdir, pembahasan e, eh, hajar, pemboikotan, bahkan dibongkar uh, habis-habisan penyimpangan-penyimpangan dia namanya hadem dengan makamnya masing-masing. Dipahami ya? Adahuwa dengan makamnya masing-masing. Termasuk mana para pemayyah seperti itu. Nusahih wala nuhadim Itu kaidah mereka. Kami hanya membenarkan, kami tidak menghancurkan. Tapi diterapkan untuk tokoh-tokoh mereka yang menyimpang. Kami hanya membenarkan saja, kami nggak menghancurkan. Artinya pak nasihat, nasihat. Tidak mengatakan mubtadi, qutbi, sururi, harif, tidak. Tidak boleh. Kan? Zen, tapi kaidah ini tidak diterapkan untuk semua tokoh. Begitu menghadapi alur sunnah, salafiyin, ada kaidah-kaidah gini. Mutasyadidun mereka keras mereka mereka mutasyadid, ekstremis, mereka hulat hulat tajri, jamaah tahdir ila akhirih. Loh, katanya nusah. Eh, dulu hadim. Kok gak laku di sini? Itu namanya manhaj maslahi. Tergantung kemaslahatan. Zen itu namanya menyimpang. Dibalik. Ada lagi yang lain. Kurang lima menit. Gak apa, Pak. oh kurang sedikit. Bismillah. Ya, ini Ustaz, tadi ada dua hal. Eh, yang pertama menasihati kepada pimpinan kaum muslimin tadi dijelaskan bahwa eh, meyakini mereka adalah pimpinan kita selama mereka masih muslim. Kemudian, yang, yang yang apa ini? Penasihat itu pemimpin. Oh, pemerintah. Pemerintah. Oke. Okay. Selama mereka masih muslim atau mendengar dan patuh selama mereka masih muslim dan pada perkara-perkara ma'ruf bukan, dan bukan kemaksiatan. Yang ingin saya tanyakan itu adalah muslimnya di sini. Bagaimana jika pimpinan kita ini bukan muslim gitu Apakah kita diperbolehkan kalau dengan ini itu untuk melakukan sebaliknya? Itu yang pertama Apa sebaliknya itu? <laughs> ya yang yang melawan gitu. Yang apa? Dak belakang naik apa sebaliknya itu? Ya melawan kan gitu. Ya. Saya, satu dulu. Bagaimana kalau lah la Allah penguasanya jelas-jelas non muslim? Yang pertama adalah kita tidak meyakini sebagai penguasa kita. Karena penguasa kita adalah kaum muslim. Yang kedua, eh, kalau tidak memungkinkan untuk diganti, digulingkan dan segala macam karena banyak asbab, maka dalam perkara-perkara yang maslahat umum dipenuhi untuk maslahat umum. Tidak boleh memberontak. Kapan dikatakan bisa eh, apa namanya menggunakan kekuasaan yang ada ketika terpenuhi ketentuan yang panjang yang dibawakan dari para ulama. Upaya mengganti dia dengan yang muslim. Kalau ada tokoh-tokoh nasional yang punya akses menyampaikan uh, aspirasi masyarakat Muslim, diganti gampang kan dengan cara seperti itu. Kalau nggak mungkin, mereka dengan cara-cara dengan cara-cara uh, kudeta atau semisal itu, itu panjang ketentuannya. Yang pertama kemaslahatan kudeta itu jelas. Ketika kudeta pasti menang, dia akan digulingkan jadi yang muslim namanya masalah marjuha eh rojiha barakallahu yang kedua nggak mau nggak memunculkan fitnah lebih besar daripada itu kalau um, tindakan itu tapi kemudian berkepanjangan uh, pertumpahan darah dan segala macamnya lah yang ketiga muslimin punya kekuatan yang seimbang sepadan atau lebih dari yang dimiliki penguasa kan mereka punya kekuatan dan kekuasaan Mana ya? Kalau kita, kita pasangkan PL Polri di, di pihak mereka. Kalau uh, rakyat mempunyai kekuatan yang uh, sepadan atau mengungguli mereka, maka bisa. Itu pun ya dengan fatwanya para ulama kibar. Sampaikan mereka semua, karena mereka memandang ya ini kondisi di mana kita mungkin untuk mengganti dia. Berangkat. Paham ya? Kalau eh, terpenuhi semua tadi, akan dipastikan terminimalisir tornya karena kuat serut langsung ganti set uh, sedikit pertumbuhan darahnya semua dengan sahabat di matang gitu ya. mana ya secara realnya tidak pernah terwujud ketentuan di atas tidak pernah ada contoh di Aljazair dulu contoh di mana-mana nggak pernah terwujud maka di, dilarang oleh para ulama untuk masuk ke bab ini. Yang kedua. Ya. Uh, tadi dijelaskan bahwa kita itu harus marah terhadap orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Definisi marah tentu kita tahu yang namanya marah itu seperti apa. Yang ini saya tanyakan marahnya bagaimana ini? Karena kalau kita marah ya marah. Bentuk gitu. marahnya. Iya. Ya ngamuk. Ada dengan hati Artinya kita nggak suka tindakan dia. Kita membenci tindakan dia. Yang kedua dengan lesan, kalau memungkinkan, tidak mengandung orang besar lagi. Bisa dengan bahasa umum, kemarin mereka mereka yang menentang sunnah, mereka yang menghormati sunnah, maka bla bla bla bla. Pembahasan tentang ingkar sunnah umum itu dengan bahasa yang bahasa ngamuk tidak bahasa mereka itu tidak kencang ini perkara yang menyimpang bla bla bla itu kan ghadab lillah atau langsung takyin ketika ada kemaslahatan yang punya kuasa segala macamnya takyin kamu menentang sunnah kamu begini ha ya, gitu. dia kalau ada ada kemaslahatannya pemerintah ke bawahnya orang tua ke anaknya segala macam mungkin intinya adalah Tetap dengan pertimbangan masalah dan madarat para ulama. Anak pikir tidak jelas kan, kan mestinya paham perinciannya kan. Hati ya, lisan. Tapi labas dijelaskan itu salah paham oh, iya. Jadi nggak semata-mata ngurung-ngurung atau ngamuk-ngamuk tok. Enggak, itu ada ilmiahnya. ngamuk-ngamuk tahu-tahu di depan rumah. Ya. Makomnya itu makom menjelaskan, menerangkan. Namanya ghadab lillah murkanya karena Allah Jalla Yang ketiga. Sudah dua saja. Loh, kalau yang punya kuasa tangkap langsung bisa. Bisa. Nah, tangkap. Ah, masukkan Tian, Terima kasih. Pak, aku salah apa kok tangkap, Pak? Tujuan, tindakan dia. Kamu gini kan? Iya, Pak. Ngerti kamu? Salah ini. Gini gini gini. Tangkap. Itu wewenangnya yang berwajib. Karena ngabuk kan. Nanti mau, kamu ini, mau mau mau gitu. Dimarah-marahi dia. Saat dia dijelaskan bagaimana kesalahan dia tadi dan dijelaskan mana yang benar. Bisa kalau memungkinkan dan besar kemaslahatannya bagi yang punya kuasa. Ya berwajib dan segala macam bisa. Zen itu bukan untuk pelampiasan dendam. Semata-mata betul menerangkan yang hak mata yang batil. Barakallahu Ya sisa sisa iki ablasen iki. Bisa? Pun? Nakfati lahuna wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Barakallahu fikum